pembahasan kita Fiqhu Tarbiyatil Abna'i wa Ta'ifatun min Nasaihil Atibba yaitu fikih pendidikan anak dan sebagian nasihat para dokter dalam masalah ini yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Materi atau subjudul berikutnya yang dibawakan oleh penulis adalah wa thamma hadithun ahmala kathiruna al-amala bihi. Ada satu buah hadis yang kebanyakan orang tua ya kebanyakan kaum muslimin melalaikan hadis ini ya berkaitan dengan anak-anak mereka. Hadis yang dimaksud dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhal laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum." Ini hadis ini cukup panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mulai masuk kepada malam hari maksudnya adalah apabila mulai maghrib ya maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fakufu sibyanakum maka tahanlah anak-anak kalian artinya tahan mereka di rumah jangan main ketika maghrib datang ketika waktu maghrib Kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna syayatina tantashiru hina idin. Karena setan-setan pada saat itu bertebaran, ya. Maka jangan biarkan main. Kalau anak itu masih kecil, ya tinggal di rumah. Bapaknya pergi ke masjid sholat maghrib. Ya. Jadi kalau mau bawa anak keluar, maka bawa ke masjid untuk sholat maghrib. Itu pun kalau memang anak sudah berusia tamyiz, ya bisa diajak untuk tertib di masjid. Tapi kalau tidak, ya masih kecil-kecil sekali anak-anak kita, maka ketika waktu maghrib, ya, ya ini tahan di rumah, kurung di rumah sebentar Makanya kata Nabi, "Fa'idza dhahaba sa'atun al laili fahalluhum." Ya, kalau sudah lewat waktu maghrib ya dan artinya sudah berjalan mau waktu isya ya maka boleh baru boleh ya lepas mereka itu pun tetap dengan pantauan orang tua artinya boleh keluar ya tapi sudah malam hari tetap hati-hati ya dan juga kalau sudah malam kata Nabi SAW fa'aglikul abwab yakni kalau sudah malam ya, maka kuncilah pintu-pintu. Wadkurusmallah dan berzikirlah, sebutlah nama Allah dalam menutup dan mengunci pintu tersebut. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup, terkunci. Wa auku kirabakum wadkurusmallah. Demikian pula ikatlah ya, yakni yang bisa diikat ya dari semacam tempat-tempat tertentu maka ikatlah dan sebut nama Allah juga dengan membaca bismillah wa khammiru aniyatakum wa smallah dan tutup ya bejana-bejana wadah-wadah yang kalian miliki ya seperti misalkan ember ya kemudian juga seperti gelas-gelas Pokoknya wadah-wadah yang di situ terkhusus ter, terisi dengan makanan maka tutup dan juga sebut nama Allah baca bismillah. Walau anta aridu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum. Ya walaupun hanya dengan menutup pada atas bejana atau wadah tersebut dengan sesuatu tutup ya apa saja tidak mesti harus bertutup dengan tutup yang rapat dan rapih ya tapi apa saja letakkan pokoknya sekiranya bisa tertutup maka lakukan ya karena itu yang diperintah oleh Nabi SAW kemudian yang terakhir kata Nabi wa atfi'u masabihakum ya dan matikan ya lampu-lampu kalian matikan lampu-lampu kalian ya masabih zaman dari misbah yaitu semacam lampu minyak atau lampu tempel ya zaman zaman dulu belum ada listrik kalau zaman sekarang berarti matikan lampu-lampu yang ada di rumah kita kalau malam hari. Ya, terkhusus ketika tidur, maka ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Ini hadis banyak dilalaikan oleh para orang tua kaum muslimin ya tentang anak-anak dan bagaimana adab dan apa saja yang kita lakukan di malam hari di rumah kita. Semoga bermanfaat. Wassalamu'alaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.